Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd kita masih uh, membahas tentang tafsir kisah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Hasan Ali Al-Khazin rahimahullah taala sampai kepada ucapan beliau wa yaqubu ubtuliya bi faqtihi wa yadahu Yusuf dan Nabi Yakub diuji dengan beliau itu kehilangan anak beliau yaitu Yusuf wa ba'dahu Bunyamin dan yang setelah Yusuf adalah Bunyamin summa amiya ba'da zalika aw dha'ufa basaruh kemudian beliau putra setelah itu atau pandangan mata beliau menjadi lemah min rotil buka ala faqdihi karena banyaknya tangisan beliau dikarenakan kehilangan mereka berdua wa huwa ma'azalika sabirun lam yashku ila ahadin syai'a dan beliau bersamaan dengan itu beliau bersabar dan tidak mengeluh kepada satu orang pun sedikit pun ini menunjukkan bahwasanya asal tangisan ketika ada musibah itu tidak terlarang. Selama tidak mengandung celaan atau atau kemarahan kepada takdir Allah dan sebagainya. Mimma nazara dari musibah yang turun kepada beliau. Wa inna ma kanat shikayatuhu ilallahi azza wa Dan hanyalah keluhan beliau itu beliau serahkan, beliau arahkan kepada Allah azza wa jalla Bidalil qawlihi dengan jalil ucapan beliau di dalam Al-Qur'an, "Innama asku bakti wa husni ilallah." Hanyalah aku Hanyalah aku mengeluhkan duka citaku dan kesedihanku kepada Allah. Fastarujaba jabali zalikal madahal azim. Maka yang demikian itu bidalik, mengharuskan untuk beliau mendapatkan pujian yang agung wasana arah jamil dan sanjungan yang indah di dunia wa darajatil ula fil akhirah di dunia dan di akhirat beliau akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi ma'al masalafa min abawaihi Ibrahim wa Ishaq alaihi masalatu wassalam bersama dengan orang yang telah berlalu dari kalangan e, dua ayah beliau yaitu Ibrahim dan Ishaq Ishak ayahnya, Ibrahim adalah kakeknya. Sementara kakek adalah ayah. Wa amma jam'ul ain, adapun linangan air mata wa husnul qalb dan kesedihan hati fala yastaujibu bihi dhamma. Hal itu tidak mengharuskan adanya celaan wala uqubatan dan juga hukuman, tidak mengharuskan adanya hukuman. Karena ini wajar manusia mengalami yang demikian kesedihan dan menangis. Lianna dzalika laisa ila ikhtiyaril insan. Karena yang demikian itu bukanlah pilihan manusia. Ketika datang ujian langsung dia bersedih, memang ini adalah fitrah manusia, tidak bisa untuk ditahan. Munculnya kesedihan di dalam hati, kemudian bercucurnya air mata, itu adalah sesuatu yang tidak bisa untuk ditahan. Fala yadkhulu tahta taklif maka yang demikian itu tidak masuk di dalam di bawah beban beban syariat diwajibkan untuk tidak sedih sama sekali atau diwajibkan untuk tidak menangis, maka itu tidak mungkin. Walaupun bisa, barangkali dipaksa itu bisa, tetapi Allah dan Rasulnya tidak memaksa yang demikian. Bijalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim. Dengan jalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangisi atau menangis dikarenakan anak beliau yaitu Ibrahim mau sih ketika wafatnya Ibrahim itu. Dan di alam kubur ia akan dibawa ke surga. Untuk apa? Untuk di dirawat oleh kakek moyang beliau yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa innal aina la tadma' dan beliau bersabda sesungguhnya mata itu menangis Wa innal qalba la yahzan dan sesungguhnya hati itu benar-benar sedih. Wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan tidaklah kami berbicara kecuali apa yang membuat ridho Rabb kita, eh, Rabb kami. <coughs> Adapun dalil yang terkait dengan ini sumbernya ada disebutkan di bawah muttafaqun alaih dari hadis Anas bin Malik. فهذا القدر لا يقدر insanu ala jaf'ihi an نفسه maka kadar yang semacam ini adanya rasa sedih dan tangisan, itu tidak sanggup manusia untuk menolaknya dari dirinya sendiri. Fasara mubaha, maka jadilah ini mubah, boleh. La haraja fihi ala ahadin minan nas. Tidak apa-apa seseorang dari satu orang pun dari manusia itu tidak akan berdosa dengan semata-mata yang demikian. Ada faedah yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di catatan kaki itu, Beliau mengatakan walihada lam yuk bil hadan al munafi ridha qat. Karena itulah kita tidak diperintahkan untuk bersedih. Memang dia tidak wajib dan juga apa tidak sampai haram. Yang mana kesedihan tadi itu sampai tingkat meniadakan kerinduan, Ini tidak mungkin kita diperintahkan yang demikian. Ma'anahu la tapi Dan juga itu tidak ada faedahnya kita sengaja bersedih hati itu tidak ada faedahnya. Fakat yakunu fihi madharah. Terkadang di situ ada bahaya. Lakin nahu yu'fa anhu. Tetapi ini dimaafkan. Iza lam yakotarin bihi ma yakrohuhullah. Apabila tidak diiringi dengan perkara yang Allah benci. Sekedar sedih ini dimaafkan. Lakin narbuka'a aral mayit. Akan tetapi menangis kepada sang mati, eh, jenazah. Ala wajihir rahmah dalam bentuk kasih sayang, sekedar mengasihani orang yang mati itu hasanun mustahab, maka itu adalah baik dan dan disukai sebagaimana fi'il Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita kasihan kepada orang yang mati tadi. Itu mustahab. Wazalika la yunafir ridho. Dan yang demikian itu tidak meniadakan keridoan kepada takdir. Bikhilafil buka'i Beda dengan tangisan kepada sang mayit dikarenakan hak atau dikarenakan keuntungan hak bagian yaitu hilangnya keuntungan dari orang yang masih hidup gara-gara dia mati akhirnya bantuanku setiap bulan jadi terputus gara-gara dia mati sehingga aku kehilangan kegembiraan itu itu beda dengan yang pertama yang pertama kita ridho dengan takdir tetapi apa kita kasihan kepada orang yang mati itulah yang dilakukan Rasulullah adapun yang kedua kita menangis sebenarnya adalah karena menangisi kerugian diri kita sendiri kehilangan orang tersebut. Tentunya yang pertama itu yang lebih bagus. Adapun yang kedua itu wajar manusia. Yang penting apa tidak membuat dia berbuat maksiat. Wa bihadza yu'rafu makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dan dengan ini diketahuilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma zada 'alal mayyit" manakala beliau itu menangisi orang yang mati tetapi yang dimaksud di sini bukan mati betulan, tetapi akan mati. Karena yang karena beliau menangis waktu itu adalah terhadap apa saat bin Ubadah yang hampir meninggal, tetapi setelah itu beliau sembuh kembali. Jadi tidak betul-betul beliau meninggal. Ini untuk untuk kisah saat bin Ubadah. Tetapi juga ada kisah yang lain yang memang ketika beliau menjenguk uh, cucu beliau yang meninggal. Inna hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi Sesungguhnya ini ketika ditanya, wahai Rasulullah, air mata apa ini? Ketika beliau menangis, beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah rahmat. Belas kasihan yang Allah jadikan di hati para hamba. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanyalah Allah itu menyayangi dari kalangan hambanya yang penyayang. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai amalan. Orang yang suka menyayangi dia pun akan disayang. Fa inna hadza laisa iman ya yabki li Sesungguhnya yang ini, tangisan Rasulullah itu tidaklah seperti tangisan orang yang menangis karena hilangnya keuntungan dirinya. Menangisi kondisi dirinya sendiri sebenarnya. La rahmatil mayyit bukan karena sedang menyayangi orang yang mati tadi. Bukan karena kasihan kepada orang yang mati. Fa innal Fudail ibn Iyad karena sesungguhnya Fudail bin Iyad lama mata ibnuhu Ali namanya Ali dan dia adalah sikoh di dalam hadis dan juga ahli ibadah namanya ahli ini harusnya ada titik dua di bawah ya Fadohika, beliau tertawa ini tentunya apa Rasulullah tidak tidak mengajarkan sampai tingkat tertawa tetapi beliau tidak melakukan yang terlarang wa ra'aitu anna qada Aku melihat bahwasanya Allah telah membikin suatu ketetapan, telah menetapkan suatu perkara. Fa'azabtu an arda bima qadallahu bihi. Maka aku suka untuk aku meridai apa yang Allah tetapkan. Haluhu halu hasan. Haluhu halun hasan. Kondisi beliau, kondisi Fudail bin Iyad yang tertawa ketika anaknya meninggal, ini adalah kondisi yang baik. Binis berarti ila ahli jaza. Kalau dilihat dari sudut pandang eh, dibandingkan dengan orang yang berkeluh kesah, jelas Fudail bin Iyad lebih bagus, jauh lebih bagus. Tidak mencela takdir. Wa amma rahmatul mayyit ma'aribah bil qada. Adapun kita kasihan kepada orang yang mati, disertai dengan kita ridho kepada takdir Allah, wahamdulillahi ta'ala, dan sekaligus kita memuji Allah atas adanya musibah tadi, kahalin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fahada akmal maka ini lebih sempurna ini menunjukkan apa memang manusia bertingkat-tingkat kama qala ta'ala kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa bil marhamah Kemudian dia termasuk menjadi golongan orang-orang yang beriman yang saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk untuk menegarkan kasih sayang. Fazakara subhanahu tawasi bisabr wal marhamah. Maka Allah yang Maha Suci menyebutkan sifat yang baik yaitu saling berwasiat untuk bersabar dan menebar kasih sayang. Maka yang baik adalah ini, kita menyayangi sesama dan kita apa bersabar terhadap takdir. Oh iya, kita lanjutkan sedikit dari ucapan Abdul Hasan Al-Khazin rahimahullah wa qauluhu wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan ucapan Nabi Yakub dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian tahu yakni annahu ta'ala min rahmatihi wa ihsanihi bahwasanya Allah taala disebabkan oleh rahmat dia dan kebaikan dia yakti bil farad min haitsu la ahtasib yaitu Allah akan mendatangkan al farad yaitu jalan keluar apa kemudahan dari arah yang tidak aku duga-duga wa fihi isyaratun ila annahu kana ya'lamu hayata Yusuf dan di sini ada isyarat bahwasanya Nabi Yakub mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf itu masih hidup wa yatawaqqa'u ruju'ahu ilaihi dan beliau berharap bahwasanya Nabi ya-, Nabi Yusuf akan kembali kepada beliau. Jadi kesimpulannya apa? Kesedihan Nabi Yakub itu tidaklah menjadi kesedihan yang tercela. Karena apa? Beliau di samping sedih, beliau juga apa ridho dengan takdir Allah dan beliau mengeluhnya juga hanya kepada Allah. Baik. Kalau mu'alif bapakullah, rahimahullah, jahada bayan, maka setelah penjelasan ini, alunna annahu la yanbaghi lana kita tahu bahwasanya tidak sepantasnya bagi kita an nuksira an nashkura min rabbina azza wajal untuk kita memperbanyak eh, memperbanyak asyakwa yaitu eh, syakwa apa artinya yaitu keluh kesah kita mengeluhkan Allah ilal makhlukin kepada para makhluk mengajukan kepada makhluk Allah telah bikin aku begini begini naudzubillah itu tidak boleh Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Al-jahil yashkullaha ilan nas. Orang yang bodoh, dia akan mengeluhkan Allah kepada orang-orang. Wa hadza ghayatul jahl bil mashku wal mashku ilaih. Ini adalah puncak kebodohan terhadap al-mashku, yaitu Allah. Yang dia apa? Yang dia yang dia adukan. Wal mashku ilaih yaitu yang orang tadi mengeluh kepadanya, mengeluh kepada sesama manusia. Fa'innahu lau arafa rabbahu lamma syakah. Karena seandainya dia mengenal Allah, misalnya dia tidak akan mengasihkan Allah kepada yang lain. Allah yang maha baik dan maha penyayang. Walau arafan nas lama syaka ilaihim. Dan seandainya dia itu kenal manusia, niscaya dia tidak akan mengadu kepada manusia. Karena manusia itu lemah. Dan banyak dari mereka yang justru apa? Memendam hasad kepada saudaranya. Nah, kalau kita mengeluh pada dia, barangkali dia lahirnya baik, tapi di dalam hatinya dia gembira dengan musibah yang menimpa kita. Itu bisa saja. ila faqatah. Ada seorang eh, sebagian ulama salaf yang melihat seseorang mengeluh kepada sebagian kepada orang lain tentang kemiskinan dia, wa rotah dan besarnya keperluan dia kepada harta, darurat. Fakar ya Wallahi ma zita ala an syakaru taman yarhamuk. Wahai kamu, demi Allah kamu itu tidak menambahi kecuali kamu itu telah mengeluhkan zat yang menyayangi kamu. Allah itu sayang kepada kita. Kenapa kita mengeluhkan dia kepada yang lain? Wa fi dzalika dan di dalam masalah ini ada syair yang dikatakan idza syakauta ila bani adama innama tashkur rahima ila alladzi la apabila engkau mengeluh kepada anak Adam, sebenarnya engkau itu mengeluhkan zat yang maha penyayang kepada orang yang tidak sayang kepadamu. Kebanyakan manusia tidak sayang kepada kita, kecuali orang-orang yang Allah rahmati di dalam hatinya. Wal arifu innama yashku ilallah. Bukan yashku Allah, tapi yashku ilallah wahdahu. Orang yang mengenal Allah, dia itu hanyalah mengeluh kepada Allah saja. Wa a'raful arifin dan orang yang paling mengenal Allah al-arifin man ja'ala syakwahu ilallah min nafsih. Orang yang mengeluh kepada Allah tentang dirinya sendiri, tentang betapa lemahnya dirinya untuk ibadah, betapa banyaknya dosa dia, betapa beratnya untuk menghadapi hawa nafsu dirinya sendiri, nah, mengeluhkan dirinya kepada Allah. La minan nas, bukan mengeluhkan manusia kepada Allah. Memang ini puncak eh, ilmu yang amat tinggi bahwa yashku min mujibati taslitin nasi alaih. Orang ini orang yang paling kenal Allah, dia itu mengeluhkan tentang perkara yang mengharuskan, perkara-perkara yang mengharuskan manusia itu menjadi menguasai dirinya, yaitu apa? Dirinya sendiri. Karena dosa kita, maka kita dikuasai oleh orang yang zalim. Karena kemaksiatan kita, maka kita ini dihinakan oleh para makhluk. Karena kedurhakaan kita, maka para maka binatang-binatang pun menjadi durhaka kepada kita. Sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, aku tahu banyaknya dosaku dilihat dari apa? Dilihat dari kedurhakaan istriku dan binatang tungganganku sendiri. Jadi ulama salaf karena ilmunya mendalam, mereka paham bahwasanya sebab musibah adalah dari datang dari diri sendiri. Wahuwa nazirun ila qawlihi ta'ala. Maka orang yang paling kenal Allah dia itu melihat kepada firman Allah Ta'ala, ma asrofakum min musibatin فَبِمَا kasabat أَيْدِيكُم Dan apapun yang menimpa kalian, yaitu dari berbagai macam musibah itu, maka itu adalah hasil dari ulah tangan kalian sendiri. wa Dan juga melihat kepada firman Allah Ta'ala, ma أَصَابَكَ min سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ kejelekan apapun yang menimpa dirimu itu adalah datang dari dirimu sendiri, disebabkan oleh dirimu sendiri. Ayat ini khitamnya adalah kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah aja diajak bicara demikian, padahal beliau adalah maksum. Bagaimana dengan orang semacam kita? Wa qawlik, orang ini juga menget, e, melihat firman Allah Ta'ala, awalamma asobatkum musibatun qad asobatum mitlaiha qulutum anna Apakah ketika kalian tertimpa musibah, sementara kalian itu telah mendapatkan dua kali kemenangan, kalian mengatakan dari mana datangnya perkara ini, musibah ini, yaitu kekalahan. Kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, musibah tadi, kekalahan tadi adalah datang dari diri kalian sendiri. salasah. Maka tingkatan dalam masalah keluhan itu ada tiga macam. suha, yang paling rendah adalah antas kuwallaha ila khalfih. Engkau mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Ini tentunya jelek. Wa a'laha dan yang paling tinggi antas kuwa nafsaka ilaih engkau mengeluhkan dirimu sendiri kepada Allah. Wa awsatuha yang pertengahan antas kuwa khalqahu ilaih. Engkau mengeluhkan makhluk kepada Allah Ta'ala. Yang tengah ini seperti yang dilakukan oleh para nabi dan itu baik. Hatta Rasulullah SAW juga memiliki bagian seperti yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qawmi dalam Quran Qur'ana mahjura. Rasul itu yaitu Nabi Muhammad SAW berkata, Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini Rasulullah apa? Mengeluhkan kondisi makhluk dan perbuatan makhluk kepada Allah. Dan ini juga bagus. Kenapa? Karena dibangun di atas apa? Kesedihan akan agama yang disia-siakan. Selesai dari kitab al fawaih Fafi hadhil masaibil mutanawwi'ah. Maka di dalam musibah-musibah yang beraneka ragam ini, ini ditulis kurang lebih Eh, dua tahun yang lalu ketika apa ada musibah di Yaman, ada juga berbagai bencana alam di tanah air dan seterusnya dan seterusnya. Aku lalu ikhwati al muslimina umuman. Aku berkata kepada saudara-saudaraku kaum muslimin secara umum, wasalafiyina khususan dan para salafiyin secara khusus, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka larilah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku itu adalah pemberi peringatan yang jelas. Pemberi peringatan yang menerangkan. Mubin artinya adalah bayin wa mubayin. Jelas dan menjelaskan. Dari apa? Dari Allah Ta'ala. Wala wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian itu menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah. Maka jangan kita mengeluh kepada yang lain. Jangan kita apa? Bertawakal kepada yang lain. Jangan mencari mencari obat dari yang lain. Tetapi apa? Kesembuhan itu datang dari Allah. Baik kesembuhan dohir ataupun kesembuhan batin. Di samping kita berusaha dengan yang disyariatkan. Ini lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian dari Allah. Fala budda minal jam'i baina taubati wal ibadah. Maka kita wajib untuk menggabungkan antara tobat dan memurnikan ibadah. La yarkanu ila nafsih yaitu seseorang tidak bersandar kepada dirinya sendiri, tidak bertopang kepada dirinya sendiri. Kita terlalu lemah untuk menjadi apa? Menjadi e, bahan untuk bertawakal, menjadi sandaran. Wala ila samain, tidak pula bersandar kepada kepada e, penangkal-penangkal, walal maqabir, tidak pula kepada kuburan-kuburan, wala saharah dan tidak pula kepada tukang sihir wala kahanah dan tidak pula kepada para dukun, bomo, paranormal dan sebagainya itu. Qala Allah Ta'ala iyang surkumullahu fala ghalibalakum. Allah telah berfirman dan janji Allah itu benar. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyyakhzulukum, tetapi kalau Allah menelantarkan kalian, yang min ba'dih? Maka siapakah yang bisa menolong kalian setelah Allah tinggalkan kalian? Wa 'alallahi mu'minun. Maka hendaknya orang yang beriman itu tawakal hanya kepada Allah. Allah dia lama alif bi khabarin muqaddam. Harusnya dia di belakang, tapi di depan kan karena apa? Memberikan faedah tauhid. Betul-betul hanya kepada Allah orang yang beriman itu bertawakal. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah At-tauhid mazza'u a'za'ihi wa awliya'ih. Tauhidullah, kita menunggalkan Allah di dalam ibadah, itu adalah tempat bernaung para musuh Allah dan para wali Allah. Ini ketika zaman dulu. Bahkan apa orang musyrik pun ketika dalam suasana yang genting, dalam suasana susah, mereka meninggalkan sesembahan yang lain. Mereka ibadah hanya kepada Allah. Tahu bahwasanya sesembahan yang lain itu lemah. Ini makna ucapan Imam Ibnul Qayyim bahwasanya tauhid itu adalah tempat bernaung musuh Allah. Wa aulia eh, juga para wali Allah jelas wali Allah ahli tauhid jelas mereka bernaung kepada Allah dalam suasana susah ataupun dalam suasana lapang. Fa amma a'da'uhu adapun musuh Allah para musuh Allah fayunjihim min karfi dunya wa syajaidiha. Maka Allah akan menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan dunia dan syajaid yaitu kekerasan-kekerasan dunia. Dalilnya firman Allah Ta'ala fa'idha rakibu fil fulki ja'alullaha ala lahuddin. Apabila mereka naik kapal di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama hanya kepadanya, meninggalkan sembahan yang lain. Falamma najahum ilal bari idahum yusrikun Manakala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba saja mereka berbuat syirik. Ini kondisi orang jahiliyah. Mereka punya tauhid, tetapi ketika apa? Ketika dalam suasana yang susah. Ketika dalam suasana lapang, mereka kufur nikmat. Malah mengagungkan kesembahan yang lain. Wa amma awliya'uh, adapun para wali Allah, fayumjihim bihi min kurubati dunya wal akhirah wa sajaitiha. Allah menyelamatkan mereka dengan tauhid tadi dari kesulitan-kesulitan besar di dunia dan di akhirat dan juga dari kekerasan dunia dan akhirat. Jadi mereka mendapatkan keutamaan yang berlipat-lipat di dunia dan di akhirat. Walidzalika ilaihi Yunus. Karena itulah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bernaung kepada tauhid. Fanajjahullahu min tilka dzulumat. Maka Allah menyelamatkan beliau dari kegelapan-kegelapan tersebut. Mana dari mati apa itu? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang Rasulullah mengatakan bahwasanya ini adalah apa? Di dalamnya ada <clears throat> ada Ismullahil A'zam. Idza du'iya istajab wa idza su'ila a'ta. Kalau dia diseru dengan itu dia akan mengabulkan. Kalau dia diminta dengan doa tadi, maka dia akan memenuhi permintaan itu. Intinya apa? Tauhid lagi la ilaha illa anta. Ini zikir Nabi Yunus di dalam kegelapan-kegelapan apa maksudnya kegelapan-kegelapan di sini? Tiga kegelapan apa saja itu? Kegelapan di mana? Nabi Yunus waktu itu? Iya, di perut ikan paus. Lalu kegelapan yang kedua apa? Kenapa? Bukan, masih masih di situ juga. Masih di kejadian ketika beliau hidup. Iya, di kedalaman lautan. Kemudian yang terakhir kedalaman eh apa? Kegelapan apa? Kegelapan di malam hari. Jadi betul-betul kegelapan di dalam kegelapan. Tentunya sekian hari, bukan hanya di malam hari. Tapi sebagaimana dijelaskan ulama, kegelapan yang paling banyak adalah ketika di malam hari dan ikan itu sedang turun di dasar lautan. Baik. Wa ilaihi atba'ur rusul dan para pengikut Rasul juga bernaung kepada kalimat tauhid. Fanajau bihi. Maka mereka pun selamat dengan kalimat tauhid tadi itu, eh, dengan tauhid tadi bukan sekedar ucapan tetapi betul-betul memurnikan ibadah mimma udziba bihil musyrikuna fid dunya dari bencana yang orang musyrikun itu disiksa dengan bencana tadi wa ma uiddalahum fil akhirah dan juga dari siksaan yang Allah siapkan untuk mereka di akhirat ahli tauhid mereka selamat dari itu semua walamma faza'a ilaihi fir'aun nah, sekarang fir'aun dia juga bernaung kepada kalimat tauhid, kepada tauhid. Tetapi apa? indamu Ayatil halak. Ketika sudah melihat kebinasaan, ya tidak ada gunanya. Wa idrakil ghariq. Ketika dia sudah apa? Sudah dikepung oleh uh, idrak yaitu terkepung, al ghariq itu tenggelam. Sudah dikepung oleh seluruh gelombang lautan di situ. Lahu, ketika dia sudah dikepung di situ, lam yang fahu maka la ilaha illallah tadi tidak bermanfaat bagi dia. Li'anna imana indal mu'ayanah la yuqbal. Karena keimanan ketika sudah melihat azab itu tidak diterima. Ini secara umum demikian. Sudah sakaratul maut atau sudah betul-betul azab itu datang di hadapan mereka, maka tidak ada gunanya untuk mengaku tauhid lagi. Hadi sunnatullahi fi ibadi. Ini adalah sunnah Allah. Kebiasaan Allah, sunnah artinya ada kebiasaan Allah di kalangan para hambanya. Sama sufiat saja itu dunia bimisli tauhid. Tidaklah kesulitan-kesulitan dunia itu bisa ditolak dengan seperti tauhid. Banyak cara untuk menghilangkan musibah, tetapi cara yang paling besar adalah tauhid. Walidzalika kana du'aul karfi bi tauhid. Karena itulah doa ketika mengalami musibah adalah dengan tauhid. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadu indal karab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering ketika beliau mengalami kesulitan besar, beliau berkata, La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyabar halim. Tidak bersegera menyiksa. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul al arsil azim. Ini disingkat untuk lafaz yang ini. Ada lafaz yang lebih panjang. Tidak ada sembah yang benar kecuali Allah. Rob bagi langit, penguasa langit dan bumi. Dan penguasa arus yang agung. Kalau Ibnu orang rahimahullah di dalam syarah hadis ini. Dan ini kisah bagus. Kita lihat di sini. Haddatsani Abu Bakar Ar-Razi Kalau kuntu bi Asbahan. Aku di, pernah di Asbahan. Asbahan dulu memang terkenal sebagai gudangnya para ulama, yaitu di Iran. Sekarang Iran sudah rusak. Menjadi apa gudangnya para si Ahrafidah. Indah Syekh Abi Nu'aim. Ketika aku di eh, di sisi Syekh Abu Nu'aim, Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah. Ini di zamannya siapa? Al-Baihaqi Abu Nu'aim. Aku anhul hadis. Aku menulis hadis dari beliau. Yaitu sebagai apa? Murid. Murid para muhaddisun. Wa kana hunaka syekhun akhar. Di situ ada seorang syekh yang lain yu'rafu bi Abi Bakar ibni Ali. Karena alaihi majarul futiyah. Waktu itu beliau sebagai mufti di wilayah Asbahan. Fahasadahu ba'du ahli balad. Maka sebagian penduduk negeri itu hasad kepada beliau. Dan ini terkenal kisah yang semacam ini. Maksudnya banyak. Orang-orang yang dengki kepada orang lain. Ulama dengki kepada ulama yang lain. Orang kaya dengki pada orang kaya yang lain. Demikian seterusnya. Fabawahu inda sultan. Lalu orang yang dolim tadi, yang hasad tadi, membuat cerita palsu di hadapan sultan, di hadapan raja. Fa'amara jenih, jenis, maka raja tadi mempercayai berita itu. Kemudian raja itu memerintahkan agar Abu Bakar bin Ali dipenjara. Padahal beliau adalah mufti. Wakana kana dzalika fi syahri Ramadan. Kejadian itu berlangsung pada bulan Ramadan. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar bin Ali bercerita tentunya setelah apa? Setelah beliau bebas lagi Faraaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Nabi saw alaihi wasallam di tidurku. Wa Jibril an yamini dan aku melihat Jibril ada di kanan beliau. Yuhariku syafatai la yastur minat tasbih. Jibril terus menggerakkan lidah beliau, uh, bibir beliau dan tidak berhenti dari tasbih. Memang malaikat demikian. Faqala lali an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi saw alaihi wasallam berkata kepadaku, kulli uh, eh, kulli Abi Bakar ibni Ali katakan kepada Abu Bakar ibnu Ali uh, sebentar ini berarti Abu Bakar yang bermimpi ini sepertinya Abu Bakar Ar-Razi ya dipesan oleh Rasulullah untuk berkata kepada Abu Bakar yang di penjara ya ini yang benar berarti polanya katakan kepada Abu Bakar bin Ali ya doa il karb hendaknya dia berdoa dengan doa al karb Allah di sahihil Bukhari, Masya Allah Disebut oleh Rasulullah. Memang banyak mimpi tentang tentang Imam Bukhari. Mimpi berjumpa Rasulullah dan seterusnya. Hatta yuf hatta yukharijallahu anhu. Hendaknya dia membaca doa orang yang dalam kesulitan yang di Sahih Bukhari sampai Allah memberikan jalan keluar bagi dia. Faasbah tuh, faata itu ilaih. Kemudian aku masuk di waktu pagi, kemudian aku mendatangi beliau di dalam penjara itu Wa akhbartuhu fi ru'ya. Aku kabari beliau dengan mimpi tersebut. Faja'a bihi. Maka beliau pun berdoa dengan doa di dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Wa ma baqiya illa qalila hatta ukhrija min Maka beliau tidak tinggal kecuali sebentar saja sampai beliau dikeluarkan dari penjara. Fabi hadir ru'ya syahadatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mimpi tadi ada persaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Al Bukhari bisihah bahwasanya Sahih Bukhari adalah kitab sahih memang bihadrati Jibril dengan kehadiran Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam wa syaitan la yatasawwaru bi suratin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil manam dan setan itu tidak sanggup untuk menggambarkan dirinya dengan dengan bentuk membentuk dirinya dengan bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi memang seperti itu selesai dari Syarah Sahih Bukhari. Kita habiskan pembahasan yang di dalam kitab ini. Masih dalam dari kalam Imam Ibnu Qayyim, wa ja'watu nur doa Nabi Yunus allati ma ja'a biha makrubun illa farajallahu kurbah fit tauhid. Yang mana tidaklah seseorang yang mengalami musibah itu berdoa dengan itu kecuali Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar itu adalah bid tauhid. Jalan keluar dari musibah tadi. Doanya adalah dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَهَنُّونِ إِذْهَبَ مُغَابِبًا وَظَنَّ أَلَّا نَقَدِرَ عَلَيْهِ Dan ingatlah kisah Zinnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan dia marah kepada rohnya. Memang ini kondisinya adalah karena kondisi yang amat sempit, maka beliau sempat ada rasa jengkel kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena beliau berdakwah di kalangan penduduk Ninawi, tetapi penduduk itu apa mendurhakai beliau sekian lama. Sampai kemudian tiba waktunya untuk datang azab. Maka Nabi Yunus apa itu mengancam mereka dengan azab. Kemudian beliau pergi di suatu tempat. Kemudian apa? Betul-betul azab itu sudah kelihatan dari jauh. Maka penduduk Ninawi pun baru sadar bahwasanya memang selama ini mereka berdosa. Maka mereka pun semuanya keluar ke tanah lapang, mohon ampun kepada Allah dengan permohonan yang betul-betul penuh dengan keikhlasan. Maka Allah Ta'ala memberikan kekhususan bahwasanya penduduk Ninawi itu selamat dari musibah tadi. Ini memang rahmat Allah yang sangat luas dan memang setelah itu penduduk itu memang beriman. Allah Ta'ala tahu kejujuran mereka. Maka kemudian ada e, berita itu sampai kepada Nabi Yunus. Bahwasanya penduduk Ninawi tidak jadi diadab. Maka beliau marah. Sampai kemudian apa? Beliau naik kapal itu. Ternyata di kapal tersebut Mengalami apa? Mengalami hampir kapal itu tenggelam karena syarat muatan. Ini kita gabungkan dari sekian banyak dalil yang di uh, <clears throat> yang di Al-Qur'an dan dengan tafsir para ulama. Kemudian kemudian apa mereka melakukan apa itu? Saham, musahamah yaitu apa? Mengundi nasib. Dan itu boleh ketika untuk mencari perkara yang rojih ternyata tidak bisa, maka boleh kita mengundi nasib dengan apa? Dengan undian semacam itu. Fasaha mafakana minal mudhadin. Maka beliau mengundi siapa yang berhak ditenggelamkan untuk mengurangi beban. Ternyata beliau ya, beliau yang tenggelam, eh, beliau yang keluar nama beliau. Walaupun disebutkan di dalam kisah beliau tidak mau, eh apa, eh, apa penduduk eh, apa orang-orang yang di atas kapal itu tidak ridho karena mereka lihat beliau orang soleh, mereka ingin orang lain saja. Tapi beliau mengatakan ini aku ya, Allah Taala pilih. Maka beliau sengaja apa sengaja menceburkan diri ke laut maka Allah Ta'ala menjadikan apa? Beliau langsung diselamatkan oleh ikan itu. Tapi sekaligus itu sebagai apa? Sebagai peringatan. Karena beliau mengalami gham setelah itu. Sekian lama berada di perut ikan tersebut. Maka beliau dalam keadaan yang sulit itu berdoa dengan doa ini. Inilah e, kandungan dari kisah tersebut. Fawanna alam nakok alaih. Di sini para ulama berselisih pendapat apa makna zon di sini. Ada yang mengatakan yakin, ada yang mengatakan yaitu makna don yaitu jugaan. Alam nakodiro. Nah, ini juga apa? Para ulama berselisih pendapat. Tetapi yang rojih nakodiro maksudnya adalah nudoyek. Maka walaupun beliau dalam kondisi kesulitan dan beliau tahu Allah Taala sedang menghukum beliau, tetapi beliau mengira dan beliau berbaik sangka bahwasanya Allah itu tidak akan menyempitkan beliau. Setelah ini akan datang apa? Akan datang jalan keluar. Fanaja fi maka beliau berseru di dalam kegelapan-kegelapan itu, bukan hanya satu kegelapan. Allah ilaha illa an. An di sini antasariya, tasiria artinya qala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Maka apa? Fastajabna lahu. Maka kami memenuhi permintaan dia. Wa najainahu minal ghamm dan kami selamatkan dia dari kegundahan, dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di sini ada isyarat bahwasanya orang mukminin juga akan disyariatkan untuk berdoa dengan doa yang semacam ini. Agar dia mendapatkan apa itu? Penyelamatan sebagaimana Allah menyelamatkan nabinya. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya ini juga syariat untuk kaum mukminin umat ini Hadis yang datang berikutnya wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'watu Zinnun id huwa fi batnil khut. Doa Zinnun yaitu Nabi Yunus ketika beliau ada di perut ikan paus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu. Karena sesungguhnya tidaklah seorang muslim itu menyeru Rabbnya dengan doa tadi fi syai'in dalam suatu perkara sedikit pun illa saja balah kecuali dia itu akan mengabulkan doa dia tadi. Hadis ini akhrajahu Imam Ahmad wa Tirmizi dan Hasan. Sanadnya Hasan karena ada Yunus bin Abi Ishaq. ya, Hasanul Hadis. Kita habiskan kalam Ibnu Qayyim. Fala yulqi fil karfi al-idham illa syirik. Tidak ada yang men, tidak ada perkara yang melemparkan manusia di dalam bencana yang besar, di dalam kesulitan yang besar kecuali kesyirikan. Maksiat banyak, tetapi maksiat yang paling mencelakakan orang adalah kesyirikan. Wala yunji minha illa tauhid. Dan tidak ada penyebab terbesar yang bisa menyebabkan dia selamat, yang menyelamatkan dia dari bencana tadi kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqah. Maka tauhid itu adalah tempat bernaung para makhluk, wa malja'uha dan tempat berlindung para makhluk, wa hisnuha dan benteng para makhluk, wa ghiyasuha dan perlindungan, lihat e, pertolongan, pertolongan untuk para makhluk, wabillahi taufiq Semoga eh, dan hanya Allah lah yang memberikan taufiq Banyak orang yang ketika tertimpa musibah tidak dapat taufiq akhirnya lari kepada kesyirikan. Ilahuna wallahu taala alam di dua tadi ya aku ya yang sering yang ditipu itu tadi doa ibnu Abbas doanya Rasulullah yang disebutkan ibnu Abbas itu la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim itu kalau lafaz lengkapnya tapi boleh kita pakai lafaz yang ini dan itu alhamdulillah teruji para ulama mengatakan itu teruji betul doa ini. Dan kita yakin, dan memang itu terbukti, betul-betul selalu terbukti. Tidak lama kemudian setelah doa ini diulang-ulang dengan ikhlas dan keyakinan, penuh keyakinan, maka Allah akan mendatangkan berita gembira dan e, kegembiraan hati.